Mitra bisnis, krisis tahu dan tempe yang ramai diberitakan akhir-akhir ini kembali mempertanyakan kebijakan strategis maupun prioritas pemerintah soal ketahanan pangan nasional. Faktanya, Indonesia harus mengimpor komoditi seperti beras, kedelai, gula, garam, bawang maupun kentang yang sebagai negara agraris semestinya berkelimpahan. Untuk membicarakan hal itu, segera kita berbincang dengan Sofian Wanandi. Pak Sofian, apa komentar Anda? Begini ya, satu tentu kita produksi kita sangat ini, sangat tidak mencukupi untuk kepentingan dalam negeri sendiri. Karena TETA kita punya kedelai itu memang di Indonesia itu mungkin bukan terlalu cocok untuk menanam kedelai ya. Karena kedelai itu lebih banyak di masyarakat yang uh, subtropis gitu. Cuma kalau menurut saya, ini situasinya kan karena memang sekarang ini proyek apa eh, uh, kedelai itu sekarang Amerika karena musim panas yang terlalu lama itu sehingga produksinya itu berkurang. Sedangkan dia produksi salah satu yang terbesar di dunia. Nah, sekarang yang lain itu juga tentu saya nggak tahu apakah berhasil juga menghadapi masalah yang sama ya. Tapi berhasil itu sebagian besar kedelainya sudah dibeli sama China. Ya, juga Argentina dan lain-lain ya. Tentu harga kedelai kalau kekurangan daripada jadi lebih banyak pem, uh, pembeli dan, daripada penjual, tentu aja harganya naik. Dan ini itu terjadi di dalam ekonomi apapun ya. Jadi bukan karena kita ini tahun memang kalau menurut saya lebih banyak terjadi itu karena masalah-masalah daripada cuaca, ya, daripada salah satu produksi yang paling besar di dunia itu terjadi uh, apa namanya bencana kekeringannya lama sehingga produksinya sangat berkurang sekali seperti juga jagung di sana sehingga menaikkan harga-harga internasional. Dan itu akan selalu terjadi kalau you punya komoditas kalau you tidak bisa sendiri memproduksi untuk self eh, sufficient atau swasembada. Apa petani kita tidak menguasai teknologi pertanian yang baik sehingga hasilnya tidak maksimal, Pak? Bukan, kita punya petani itu kan kecil-kecil. Nah, secara teknologi memang nggak cocok petani kita itu untuk memakai mesin-mesin. Jadi banyak memakai manusianya dan tanah-tanahnya juga tidak cukup. Jadi artinya jumlah daripada kita punya eh, tanah untuk untuk kita punya pertanian itu kan makin hari makin berkurang terus sekarang ini. Nah bagaimana kalau you mau berkurang terus sedangkan penduduknya tambah terus? Tentu kita menghadapi masalah kekurangan pangan ini terus menerus di Indonesia. Ini karena kita tidak membuka daerah-daerah pertanian yang baru malahnya lama malah jadi properti, jadi real estate dan lain-lain. Jadi ini soal-soal yang sebenarnya kita harus selesaikan. Tapi kan ini cuma lebih banyak diomongkan daripada dikerjakan. Tentu saja akan berkurang terus, sedangkan penduduk kita tambah terus, lahannya berkurang terus, mau apa kita? Nah, kemudian apa solusi yang ideal, Pak? Ya sebenarnya perhitungan ini pertanian itu mesti dikasih prioritas. Kita subsidi pertanian itu kan besar sekali. Seharusnya kan kita bisa membuka tempat-tempat pertanian yang betul. Tanah-tanah yang masih belum bisa dia pakai atau sudah rusak itu kan bisa dibikin jadi Tanah-tanah pertanian, Itulah yang menurut saya kebijakan pemerintah di situ dan gubernur-gubernur juga harus membantu ke sana. Tapi kan ini lebih banyak diomongkan tapi tidak pernah kita lakukan. Jadi mau, mau apa kita kan? Jadi inilah yang di, saya katakan sebenarnya dari dulu kita bisa swasembada dengan memakai bibit yang lebih hebat, lebih baik ya. Teknologi yang lebih baik dalam arti insektiside-nya ya toh, sistemnya dan lain-lain ya. Sekarang ini kan perubahan dunia ini iklim juga luar biasa. Jadi kita harus memakai kesempatan itu juga untuk betul-betul memperbaiki daripada sistem pertanian kita. Dan itu bisa semua melalui ilmu pengetahuan kok. Tapi kita aja nggak pernah belajar dan dan akhirnya apa yang kita kerjakan selama sekali salah menyalahkan aja. Jadi kita nggak menyelesaikan soal, cuma nambah soal aja karena kita ribut aja diskusi terus hal-hal yang nggak perlu menurut saya. Kalau menurut Bapak, saat ini Indonesia sebaiknya menjadi negara berbasis manufaktur atau pertanian, Pak? Dua-dua, lu mesti dua-dua. Betul-betul lu ya, nggak bisa pertanian. Ini lu negara pertanian itu dari dulu turun-temurun ya. Itu mesti tetap lu pertahankan atau Semandalu. Nggak bisa yuk ini kan, nggak bisa yuk bikin itu sebagai sebagai tempat di mana kita ini manufacturing dan lain-lain itu tanpa pertanian yang kuat juga percuma. Soal di akhirnya di dunia ini orang semua kekurangan pangan, ya kan? Jadi inilah, ini kan tergantung dari planning segala macam. Bisa nggak itu? Ya toh yang kita lakukan itu aja menurut saya. Demikian Sofian Wanandi, saya Kiki Wijaya.